Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-184. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Tentunya kita pun telah mendapatkan sekian faedah dari pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang hadis ini. Siapa yang menyebutkan beberapa faedah yang kita pelajari dalam pertemuan yang lalu? Naam. bolehnya berpuasa ketika safar dan boleh juga untuk berbuka, yakni tidak berpuasa. Faedah yang lain? Naam. Nah. Disebutkan bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum berpuasa ketika safar. Pendapat pertama bahwasanya saum yang dilakukan ketika safar tidaklah sah. Sedangkan pendapat yang kedua yang merupakan pendapat jumhur ulama bahwa diperbolehkan bagi seorang yang safar untuk saum, untuk berpuasa dan diperbolehkan pula untuk tidak berpuasa. Di antara dasar yang menyatakan bahwa saum itu tidak sah bagi seorang musafir adalah firman Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Barang siapa yang menyaksikan mendapati bulan Ramadan dalam keadaan mukim maka dia wajib untuk berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka diganti di hari lain di luar bulan Ramadhan. Kelompok pertama menjadikan ayat ini sebagai dasar bahwa kewajiban untuk berpuasa itu berlaku bagi orang-orang yang mukim saja yang mendapati bulan Ramadan dalam keadaan tidak safar. Adapun orang yang safar maka menggantinya di hari lain sehingga saumnya tidak sah. Apa jawaban terhadap dalil yang dikemukakan oleh pendapat pertama ini, oleh kelompok yang pertama? Siapa yang menyebutkan jawaban? Selain Abdullah. Ya Abdul Salam. Apa jawabannya? Ada jawabannya apa tidak? Ada ya? Nah, apa jawabannya? Siapa yang membantu? Amr Rasyidin. Ada jawabannya? Atau pendapat ini kuat atau bagaimana? Ya, siapa yang membantu? Ya, fadal Pak Ivi. Ayat tersebut diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tahu tentang maksud dari ayat tersebut. Sementara ketika kita lihat safar-safar yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang saum dan terkadang tidak saum. Nah, saumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya maksud dari ayat tersebut tidaklah seperti apa yang dimaukan oleh kelompok yang pertama. Saumnya sah, bahkan di antara para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang turut safar bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian mereka ada yang saum dan sebagian mereka ada yang tidak saum dalam safarnya dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan mereka semua. Ini satu dari jawabannya. Ada jawaban yang lain? Iya, Ehsan. Rasul pernah som ketika safar, sementara ayat ini sudah turun sebelumnya. Iya. Ada tambahan jawaban? Ada yang ingat ya, Abdullah? Bahwa di dalam ayat ini terdapat takdir. Apa maksudnya terdapat takdir? Ya, di dalam ayat ini ada sesuatu yang mukaddar, ada sesuatu yang tidak tampak di dalam lafaz ayatnya namun secara makna e, bisa difahami dengan baik sebagaimana dinyatakan oleh kebanyakan para ulama bahwa pengertian wa man kana maridan aw ala safarin iddatun min ayyamin ukhar barang siapa yang sakit atau safar iddatun min ayyamin ukhar maka mengganti di hari yang lain di situ ada kata-kata yang tidaklah difahami dengan baik kecuali dengan dimasukkannya kata-kata tersebut yaitu fa'aftara wa man kana maridun aw ala safarin fa'aftara barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar fa'aftara dalam kondisi dia tidak berpuasa fa'iddatum min ayyamin ukhar maka dia berkewajiban untuk menggantinya di hari lain. Orang yang sakit tapi masih mampu untuk saum maka saumnya sah. Demikian pula orang yang safar kemudian saum maka saumnya pun sah. Siapa yang berkewajiban untuk mengganti di hari lain yang berkewajiban adalah orang yang sakit dan tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan berkewajiban mengganti di hari lain. Demikian pula orang yang safar, lalu ia tidak melakukan saum di bulan Ramadan tersebut, e, berkewajiban pula untuk menggantinya di hari lain. Nah, ini jawaban jumhur ulama terhadap dalil yang dibawakan oleh e, kelompok yang pertama. Bagaimanakah dengan dalil kelompok yang pertama? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Di antara dalil kelompok yang pertama yang menyatakan bahwasannya saum yang dilakukan ketika safar itu tidak sah adalah hadis yang sedang kita belajar di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Laisa minal birri as-siyamu fis safar bukanlah termasuk kebaikan berpuasa saat safar. Siapa yang menyebutkan jawaban? Ya, Bu Lutfi. Nah, tidak baik saum bagi seorang yang safar manakala seorang yang safar itu tidak mampu untuk saum dalam safarnya itu. Ia memaksakan diri untuk terus melakukan saum sementara kondisinya tidak mampu. Maka yang seperti ini tidaklah baik. Saum yang dilakukan dalam kondisi yang seperti ini bukanlah suatu kebaikan. Sebagaimana kasus yang terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan ucapannya laisa minal birri asyamu fis safar yaitu ketika di antara rombongan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat seorang lelaki yang dalam keadaan payah mempertahankan saumnya hingga uh, dia dipayungi oleh yang lainnya e, dikarenakan kondisinya yang lemah itu. Dipayungi dari panasnya e, sinar matahari e, yang seperti ini kemudian menyebabkan keluarnya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bagaimanakah dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang tidak melakukan saum eh, bagi orang-orang yang saum ketika safarnya Rasul menyatakan ulaikal usah ulaikal usah mereka itu adalah orang-orang yang telah menentang yakni menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ulaikal usah diulang sebanyak dua kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pun termasuk yang dijadikan dalil oleh kelompok pertama tentang tidak sahnya saum yang dilakukan ketika safar. Apa jawabannya? Ya, ada yang menyebutkan jawaban? Ya, Hamzah. Iya. yakni ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ulaikal usah hakikatnya tidaklah ditujukan kepada mereka-mereka yang melakukan saum yang berpuasa ketika safarnya itu akan tetapi ucapan ini dikeluarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang tertentu yang kebetulan ketika itu safar bersama Rasul dan berusaha untuk mempertahankan saumnya. Sementara di antara mereka ada yang dalam keadaan kepayahan sampai-sampai Rasul Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berbuka, membatalkan saumnya dan tidak cukup sekedar dengan perintah bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk didatangkan uh, air lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminum air tersebut di hadapan mereka nah ketika masih ada orang-orang yang ingin berusaha mempertahankan saumnya tersebut sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk membatalkan saumnya secara lisan dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah contohkan pula dengan perbuatan beliau. Lalu masih ada orang-orang yang tidak mendengar ucapan Rasul dan tidak mencontoh perbuatan Rasul tersebut. Bersikeras mempertahankan somnya, maka keluarlah dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapan ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu adalah para penentang, mereka itu adalah para penentang. Sehingga ucapan beliau sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan karena zat saumnya, akan tetapi dikarenakan tidak mau mendengarnya mereka terhadap perintah Rasul agar membatalkan saumnya dan tidak mau mengikuti Rasul saw Alaihi Wasallam yang telah mencontohkan eh, dengan perbuatannya eh, meminum air sebagai bukti bahwasanya saum beliau telah dibatalkan. Naam, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Masih ada yang tersisa dari fawaid tentang hadis yang ke-184 ini? Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Pembahasan e, mana yang lebih afdal? Saum ataukah tidak saum? Di antara jumhur ulama yang membolehkan saum, membolehkan puasa ketika safar dan membolehkan untuk tidak berpuasa. Di antara mereka berbeda pendapat, mana yang lebih afdal? Apakah saum ketika safar tersebut ataukah tidak saum? Ini apa sudah dibahas dalam pertemuan yang lalu ataukah belum? Belum. Ah, Syekh Al-Bassam hafizahullah taala menyebutkan wal jumhur alladzina yarawna jawaz as-siyam fi safar ikhtalafu ayyuhuma afdal as-siyam am al-fitr Jumhur ulama yang mereka berpendapat tentang bolehnya saum saat safar sebagaimana yang telah kita ketahui dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya eh, mereka berbeda pendapat ayyuhuma afdal manakah yang lebih afdal yang lebih utama apakah saum ketika safar ataukah tidak saum dua-duanya boleh mana yang afdal dua-duanya dilakukan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Mana yang lebih afdal? Apakah saum ataukah tidak? فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل liman la yalhaquhu masyaqqah. Imam yang tiga, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, bin Anas dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu jami'an mereka berpendapat bahwasanya as-saum itu lebih afdal bagi orang-orang yang tidak merasa keberatan untuk melakukan saum saat safarnya itu. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa saum itu lebih afdal bagi orang yang tidak merasa berat untuk saum saat safarnya. Berat di sini ada dua kemungkinan. Sebagaimana beberapa hadis yang telah kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, imma berat dari sisi kemampuan fisik saat safar untuk melakukan saum. Tidak kuat menahan dahaga ataupun rasa lapar. Atau kemungkinan berat yang kedua, yaitu berat untuk membayarnya di hari lain di luar bulan Ramadhan Ketiga, saum dalam keadaan safar kuat, nggak ada masalah, tidak ada masyakoh. Tetapi untuk membayarnya jika dibatalkan, jika batal, kemudian membayarnya di hari lain, dia merasa berat. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat siapa? Sahabat Hamzah. Hamzah bin siapa ini? Hamzah bin Amr ya. Al ah? Al-Aslami, Nah, Beliau mampu untuk saum. Dan justru berat kalau sekiranya saum kalau sekiranya tidak saum lalu membayarnya di luar bulan Ramadan dan ini terjadi dan ini terjadi uh, di sekian generasi kenapa di luar bulan Ramadan kok terasa berat ya karena merasa sendirian bisa jadi yang lainnya tidak saum sementara dia saum sendiri. Suasananya bukan suasana bulan Ramadan dan ini juga berpengaruh bagi uh, kejiwaan seseorang untuk melaksanakan uh, saum tersebut. Ala kulli hal bahwa tiga di antara empat ulama madhab yaitu al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam syafii mereka berpendapat bahwasanya saum itu lebih utama ketika seseorang tidak ada masyakoh di dalam melaksanakan saum. Masyakoh, rasa berat, rasa payah, rasa susah dengan dua makna yang telah diterangkan tadi. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut beliau bahwasanya al-fitr fi Ramadan tidak berpuasa saat safar. Tentunya pembahasan puasa atau saum di sini terkait dengan saum Ramadan yang merupakan kewajiban. Ah, tidak saum Ramadan ketika dalam keadaan safar itu afdal, lebih utama. Walau lam yalhaqus saimu masyaqqah walaupun seorang itu tidak mengalami kesulitan walaupun jika seseorang itu melakukan saum dalam keadaan tidak kesulitan artinya menurut al-Imam Ahmad rahimahullah yang lebih utama adalah berbuka puasa bagi seorang musafir walaupun dia tidak merasa berat. Nah, ini perbedaan pendapat di antara al aimma al-arba'ah dalam permasalahan mana yang lebih afdal? Apakah saum ataukah tidak saum bagi seorang musafir? Fa'ala kulli hal menyikapi perbedaan yang seperti ini hendaknya kita semua berlapang dada masing-masing melihat mana yang lebih ia condongi dari dua pendapat tersebut karena masing-masingnya telah diamalkan oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya. Hadis-hadis sebelumnya yang telah kita pelajari di antaranya hadis Anas dan yang lainnya menjelaskan bahwasannya ketika mereka safar bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian mereka ada yang saum dan sebagian mereka ada yang tidak saum. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan mereka.